tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari tutur tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Thank you. lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Mendung Bergulung di atas Pasuruhan Satu. Dalam seri ke-233 ini didukung oleh para pemain Peggy Paliama sebagai wali kadep, Naryo sebagai kepala desa, Hari Laksono sebagai rakyat pemintihan, Yuli Mulyana sebagai Ayuandira, Harry sebagai Rayuyu, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspan sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Mari kita simak bincang-bincang dua ibu rumah tangga berikut ini. Oh alah, saya itu cuma ibu rumah tangga, Bu. Tapi jangan salah, ibu rumah tangga itu berat juga loh kerjaannya. Gak ada putusnya. Ah, zaman serba elektronik begini, kan semuanya bisa lebih ringan, Bu. Elektronik apa? Saya itu apa yang gak punya? Rusak semua. Udah mahal-mahal beli, rusak, malah ngerepotin, Bu. Begitu ya? Tempat belinya kali yang salah. Apa bedanya? Ya beda. Untuk semua jenis barang elektronik hanya di Jaya Elektronik Genteng, Bu. Asik. LCD TV, mesin cuci, lemari es, parabola, CCTV, kamera digital dan handycam, alat-alat karaoke, dan beragam alat elektronik lainnya semua ada. Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi didukung oleh PT LG, Samsung, Panasonic, Toshiba, Sharp, Electrolux, Midea dan Sanken. Jaya Elektronik, Jalan Gajah Mada 171 Genteng Banyuwangi. Telepon 845690 atau 0821 0811-43-1800-87 Jaya Elektronik Genteng Banyuwangi. Pas harganya, pas mutunya. Rasmi dan 40 orang prajurit Majapahit berkuda menyusuri jalan-jalan di desa Pasuruhan 1. Kepala desa Pasuruhan 1 berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Setelah melewati beberapa tikungan, mereka pun mulai memasuki lorong jalan menuju ke Pondok Meisin. Balik Kadep dan Rakeh Pemintihan buru-buru menghampiri kepala desa Pasuruhan satu yang segera turun dari punggung kudanya. Sementara Rayuyu, Rasumi dan Rakuti tetap duduk di atas kuda. Beberapa orang prajurit Majapahit nampak melompat turun. Ada apa, Bapak Kepala Desa? Uh, Balik Kadep, Tuan Rayuyu datang ke Pasuruan satu ingin menemui ahli waris Nyai Paricara. Hah, di mana, Ayu Wanira? Mungkin di ruangan biliknya Bapak Kepala Desa. biarlah saya panggil anak itu kemari. Tunggu sebentar, Bapak Kepala Desa. Rakeh pemintihan melompat menyeberangi ruangan pendopo, dan tak lama kemudian dia sudah kembali lagi bersama Ayu Wandira. Ada apa, Bapak Kepala Desa? Ah, ayo, ada tamu dari Istana Majapahit. Ayo, silahkan menemui mereka. Apakah mereka bermaksud menemui aku, Bapak Kepala Desa? Tuan Rayuyu ingin menemui ahli waris Nyai Paricara. Nah, Tuan Rayuyu, inilah putri tunggal Nyai Paricara. Silakan Tuan bicara kepadanya. Benar kau putri Nyai Paricara? Benar, Tuan. Siapa namamu? Nama saya Ayu Wandira. Hmm, Ayu Wandira. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tapi sudah lama sekali. Uh, baiklah. Begini Ayu. Kami datang ke Pasuruan satu mengemban tugas langsung dari Gusti Prabu Jayanegara. Kami datang untuk menyerahkan ini. Uh, piagam penghargaan kepada ibumu. Dan di samping itu, pemerintah Majapahit juga memberikan sumbangan sebesar seribu ringgit Kau sebagai ahli warisnya bisa menggunakannya untuk keperluan-keperluanmu. Nah, terimalah Ayu Wandira. Maaf Tuan Rayuyu. Kalau Tuan datang mewakili pemerintah Majapahit, Tuan datang untuk memberikan tanda penghargaan kepada ibu saya. Saya merasa sangat terharu. Saya merasa bangga dan terharu. Terima kasih Tuan Rayuyu. Tapi maaf, saya tidak bisa menerimanya. Mengapa tidak bisa? Ayo, terimalah. Tanda penghargaan ini diberikan oleh raja kita, junjungan kita. Kau tidak bisa menolaknya begitu saja. Sebab itu bisa diartikan penghinaan. Ayo, terima saja Ayuandira. Maaf, Tuan Rayuyu. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya kecuali Tuan Rayuyu menyerahkannya setelah turun dari punggung kuda. Rayuyu terkejut. Demikian juga yang lain. Demikian juga kepala desa Pasuruhan satu. Wali Kadep ataupun Rakeh Pamintihan. Jawaban Ayuwandira cukup tegas. Tegas dan berani. Hmm. Berani sekali kau berkata seperti itu di depan penggawa kerajaan. Tapi baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Aku akan turun dari kuda. Hop! Nah, aku sudah turun dari kuda. Sekarang terimalah piagam penghargaan ini. Maaf, Tuan Rayuyu. Saya terpaksa belum bisa menerimanya. Kecuali mereka semuanya turun dari punggung kudanya masing-masing. Apa? Kau ini siapa berani memerintah kami? Prajurit-prajurit Majapahit. Hmm? Kurang ajar. Ayo, terima saja piagam penghargaan ini. Dan ini uangnya seribu ringgit. Cepat ambil. Maaf Tuan Rayuyu. Kalau sikap Tuan seperti ini, saya tidak percaya bahwa Tuan adalah utusan seorang raja. Saya tidak percaya bahwa Tuan adalah penggawa kerajaan yang pantas dihormati. Kata-katamu semakin menjengkelkan. Kata-katamu membuat merah telingaku. Aku tidak mau pusing-pusing soal ini. Kau harus menerimanya. Kecuali kau ingin melihat kami berbuat kasar kepadamu. Tuan Rayuyu, menurut orang-orang yang pernah mengenalnya, juga menurut penglihatan saya sendiri, ibu saya adalah seorang wanita yang lembut. Beliau tidak menyukai sikap kasar ataupun brutal. Kalau Tuan benar-benar merasa menjadi utusan pemerintah Majapahit, bersikaplah agak lembut kepada kami. Kami tidak bermaksud menolak piagam penghargaan itu. Tapi kami tidak sampai hati menerima piagam penghargaan yang diserahkan dengan cara seperti ini. Tuan Rayuyu telah membuat harga diri kami tersinggung. Jadi kau tetap tidak mau menerimanya? Ibu saya pernah berkata pada saat beliau masih hidup, bahwa tidak seharusnya orang menjadi silau karena pujian, karena tanda penghormatan, karena sanjungan. Kalau Tuan Rayuyu tidak mau memerintahkan agar mereka semuanya turun dari kuda, saya tetap tidak akan menerima piagam ini. Tuan boleh membawanya kembali ke istana Majapahit. Itu namanya kau berani menghina kepada raja, junjunganmu. Oh, berani sekali bocah perempuan ini. Kau tidak tahu apa yang baru saja kau katakan di depan kami. Kau hanya anak seorang tabib kalau aku tidak dapat mengendalikan diri, aku bisa berbuat sesuka hatiku di tempat ini. Aku bisa menangkapmu dan juga orang-orang itu dan menyeretnya di sepanjang jalan. Tuhan memang dapat berbuat apa saja kepada kami. Tapi Tuhan tidak dapat memaksa kami untuk takut, untuk merasa gentar. Saya tidak akan merubah pendirian saya. Selama prajurit-prajurit itu masih duduk di atas kuda, saya tidak akan menerima tanda penghargaan itu. Maaf, saya tidak akan bicara lagi soal ini. Semuanya terserah kepada Tuan Rayuyu. Hehehe, eh, sudahlah Rayuyu. Kami akan segera turun. Tidak ada perlunya ribut-ribut seperti ini. Ayo turun semuanya, turun semuanya, ayo. ayo. alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya. M-Pro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat M-Pro di setiap tetesnya. m Empro, Empro, probiotik. Baca aturan pakai. Nah, kami semua sudah turun dari kuda. Sekarang terimalah piagam penghargaan ini. Terima kasih, Tuan Rayuyu. Dan ini uangnya seribu ringgit. Terima kasih. Piagam penghargaan dan uang seribu ringgit sudah saya terima. Saya merasa sangat terharu dan bersyukur. Dan kalau tuan kembali ke Istana Majapahit nanti, tolong sampaikan ucapan terima kasih saya yang besar di hadapan Gusti Prabu Jaya Negara. Sudahlah, sudah. Simpan saja baik-baik piagam penghargaan itu. Dan pergunakan uangnya untuk keperluan hidupmu sehari-hari. Kepala desa. Ya, Tuan Rayuyo. Nasihati anak perempuan itu. Jangan lagi dia berani berlaku kurang ajar di depan penggawa kerajaan. Nanti dia mendapat kesulitan. Iya, Tuan. Maafkanlah, Yuandira. Maafkanlah kalau sikap putrinya Ipari cara ini kurang berkenan di hati Tuan Rayuyo. Biarlah, nanti saya akan menasehatinya, Tuan. Dia pikir kami ini siapa? Hah? Kalau kami mau, kami bisa berbuat sesuka hati kami di tempat ini. Kami bisa menangkap siapa saja. Kami bisa membalas penghinaan orang-orang desa seperti kalian dengan cara kami. Ayo Rasmi, Rakuti. Uh, ya, uh, ya, ma maaf Tuan. Apakah Tuan-Tuan tidak berminat untuk istirahat barang semalam? Kami akan sangat gembira dan merasa mendapat penghormatan jika tuan-tuan sudi tinggal di pondok kami barang semalam saja. Aku tidak merasa perlu untuk menginap di tempat ini. Kami mempunyai banyak urusan. Kami mempunyai banyak tugas penting yang lain. Dan tugas yang paling menyebalkan ialah datang ke tempat ini. Ayo, semuanya naik ke atas kuda. Kita tinggalkan tempat ini malam ini juga. Ayo naik, naik. Kita berangkat. Ayo naik. Kalau ayo menyerah, sekalipun ibumu seorang tabib yang ternama, dia tidak banyak artinya bagi kami. Kau boleh merasa bangga, tapi jangan sekali-kali kau berani berbuat kurang ajar lagi di depan kami. Hah? Aduh, aduh. Hampir saja kita semua mendapat bencana. Ah, tapi kau benar, Ayu. Sikapmu benar. Iya, dia ini persis seperti ibunya. Dia selalu berani jika merasa benar. Ah, aku sendiri tidak pernah menduga ponggawa-ponggawa kerajaan seperti itu sikapnya. Sombong dan tidak tahu tata krama. Ah, tapi syukurlah Akhirnya semuanya berjalan dengan baik dan tidak terjadi apa-apa. Saya merasa sangat tersinggung Bapak Kepala Desa. Saya tahu, sikap saya bisa menimbulkan kesulitan besar. Tapi siapa lagi yang akan menghargai kita kalau kita tidak berani bersikap tegas? Mereka memang penggawa-penggawa kerajaan. Tapi tidak seharusnya mereka berbuat kasar kepada orang-orang desa. Ah, iya, baiklah. Karena sudah malam, Aku mau pulang. Ayo wali gadep, rakyat Pamintian, ayo. Oh, silakan Bapak Kepala Desa. Maaf kalau kami telah merepotkan Bapak Kepala Desa. Ayuyu dan rombongannya berkuda meninggalkan desa Pasuruhan satu. Ayuyu kelihatan masih kusar. Dia berkuda paling depan, sementara Rasmi dan Rakuti nampak tenang-tenang saja. Mereka terus berkuda semakin jauh meninggalkan perbatasan desa Pasuruhan satu. Menjelang tengah malam, mereka memasuki desa Ponggi. Ada apa, Rayuyu? Mengapa berhenti? Eh? Aku masih penasaran. Mulut bocah perempuan itu lancang sekali. Kalau saja dia bukan anaknya Iparicara. <laughs> Rupanya kau tergolong orang yang tidak mudah untuk mengendalikan diri, Rayuyu. Telingaku masih panas. Belum pernah aku dihina seperti ini oleh bocah kemarin sore. Sudahlah. Ini hanya urusan sepele. Kita harus segera kembali ke Majapahit, Rayuyu. Yang penting kita sudah menjalankan tugas dengan baik. Ya, bukankah itu sudah cukup? Oh, maaf, Tuan Rayuyu. Teman hamba ini ingin melaporkan sesuatu kepada Tuan. Ada apa? Ayo, katakan saja sendiri pada Tuan Rayuyu. Tidak usah takut-takut. Ada apa, prajurit? Uh, oh, anu, Tuan. Apa? Eh, pada saat uh, kita berada di rumah Nyai Paricara, saya sempat berjalan-jalan sebentar ke halaman belakang. Oh, lalu uh, anu tuan, uh, saya seperti melihat Jangan berbelit-belit. Kau melihat apa, prajurit? Uh, dia sepertinya melihat cakradara, Tuan Rayuyu. Apa? Cakradara? Uh, iya, iya, uh, benar Tuan Rayuyu. Uh, uh, waktu itu hamba sedikit lupa-lupa ingat. Hamba berhasil memergokinya ketika Cakradara membuka pintu pondok belakang. Ah, dia buru-buru masuk kembali, Tuan Rayuyu. Tapi, walaupun hanya sepintas, hamba sempat melihat wajahnya, Tuan. Awas, prajurit. Kau jangan main-main. Iya, tidak. Saya bersungguh-sungguh, Tuan Rayuyu. Saya yakin dia Cakradara. Eh, eh, prajurit. Kau sendiri mengatakan lupa-lupa ingat. Eh, eh. Bagaimana kau bisa yakin? eh? Uh, uh, uh, anu, Tuan Rasmi. Uh, saya lalu ingat pakaiannya. Dan orang itu mempunyai ciri-ciri persis seperti cakradara. Tingginya sama, Tuan. Bentuk wajahnya sama. Dan, uh, anu, Tuan. Apa? Uh, dia seperti terkejut waktu melihat saya. Dan dia buru-buru masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Begitu. Hmm, bagaimana, rasmi Rakuti? Uh, mungkin juga prajurit ini salah lihat. Tapi kukira kita perlu menyelidikinya, Rayuyu. Uh, kalau memang orang itu Cakradara, kita bisa menangkapnya. Gusti Ramapati pasti akan senang kalau kita bisa menangkap mereka. Hmm, kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke Pasuruan satu. Aku akan menanyakan soal ini kepada kepala desa. Ayo Rasemi, Rakuti, kita kembali ke Pasuruan satu. Hmm? Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Lari kau, cepat. Iya, iya, iya, Tuan. Ada apa, Tuan? Aku ingin bertemu dengan kepala desa. Wah, mungkin Bapak Kepala Desa sudah tidur, Tuan. Bangunkan dia. Katakan bahwa Yu ingin bicara dengannya. Cepat. Oh iya, uh, baik, Tuan. Tunggu sebentar, Tuan. Rayuyu melompat turun dari punggung kudanya. Sementara laki-laki setengah tua yang rupanya adalah pembantu kepala desa Pasuruhan satu bergegas masuk ke dalam. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi bersama kepala desa. Kepala desa agak terkejut melihat kehadiran Rayuyu dan prajurit-prajuritnya. Buru-buru dia menghampiri Rayuyu yang berdiri di dekat kuda. Uh, ada apa Tuan Rayuyu? Mengapa Tuan kembali lagi? Aku ingin minta keterangan darimu, Kepala Desa. Berilah keterangan yang benar. Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Kecuali kau tidak ingin selamat. Oh, Uh, keterangan mengenai apa, Tuan? Beberapa waktu yang lalu kami pernah mengejar dua orang pelarian. Mereka bernama Cakra Cakradara dan Kuda Merta. Semula kami mengira mereka sudah mati tenggelam di sungai Kapulungan. Tapi ternyata mereka masih hidup. Salah seorang prajuritku melihatnya di rumahnya Iparicara. Sekarang jawab pertanyaanku kepala desa. Benarkah Cakradara dan Kuda Merta bersembunyi di rumah kediaman Nyai Paricara? Oh, uh, maaf Tuan, saya tidak tahu. Kuharap kau tidak melindungi dua orang pelarian itu, Kepala Desa. Uh, uh, saya tidak melindungi siapa-siapa, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu. Ingat, Kepala Desa. Kami suka berbuat kasar. Kami biasa bertindak kejam apalagi kepada orang yang mengecewakan hati kami dan tidak mau membantu kami. Ah, sungguh mati Tuhan, saya benar-benar tidak tahu persoalan ini. Ah, tapi mungkin saja prajurit Tuhan salah melihat. Sepertinya di rumahnya Iparicara tidak ada siapa-siapa kecuali wali kadep dan rake pamintian, Tuan. Kepala desa. Ah, iya, iya, Tuan Rayuyu. Jadi kau masih tidak mau menjawab dengan jujur? Kau mau berkomplot dengan dua orang pelarian itu. Kau ingin mendapat kesusahan besar. Sekali lagi kuperingatkan kepala desa. Ini persoalan yang gawat. Dua orang pelarian itu harus ditangkap dan diserahkan ke tiang gantungan. Mereka sudah dianggap penjahat mereka harus dibinasakan. Barang siapa berani melindunginya, orang itu juga dianggap penjahat dan harus ditangkap serta dibinasakan. Adi, Di, dari mana? Eh, Henny, ini loh baru belanja. Waduh, bajunya sama HP-nya baru nih. Pasti mahal-mahal ya. Ngapain mahal kalau ada yang ngasih murah? Apalagi kalau beli pakaian dan HP akan dapat kupon loh. Hadiahnya keren banget. Wah, kalau boleh tahu nih, di mana sih kamu belinya? Toko Makmur Genteng Hen. Toko Mamur Jai Genteng menjual pakaian, tas, dan aksesoris HP serta spare part dengan harga murah. Untuk pembelian satu buah HP dan minimal pembelian 50 ribu, Anda akan mendapatkan satu kupon yang akan memperbutkan hadiah utama sepeda motor Scoopy dan Revo dan hadiah menarik lainnya seperti laptop, TV, kulkas, BB, dan masih banyak lagi. Periode berlaku 15 November 2012 sampai 15 Mei 2013. Toko Mamur Jai Genteng, alamat Jalan Gajah Mada nomor 70 Genteng, atau Genteng Kulon, telepon 842630 Toko Makmur Jaya Genteng, the best you can trust. Rayuyu mendapat laporan dari salah seorang prajuritnya tentang Cakradara. Buru-buru dia membawa prajurit-prajuritnya kembali ke Pasuruhan satu dan menemui kepala desa. Kepala desa Pasuruan satu nampak gugup dan kebingungan. Dia memang sama sekali tidak tahu menahu soal pelarian. Jawab kepala desa, atau lehermu akan dipenggal sekarang juga. <laughs> Ampun, ampun Tuan Rayuyu. Saya benar-benar tidak tahu soal ini. Saya tidak tahu kalau ada pelarian bersembunyi di rumahnya Ipari cara Tuan. Tapi, tapi saya kira tidak mungkin Tuan. Barangkali prajurit Tuhan salah lihat. Bodoh sekali. Seharusnya kau membantu kami, kepala desa. Tapi terserah. Ini bukan salahku. Salahmu sendiri. Prajurit! Ya, Tuhan. Ya, Tangkap kepala desa itu. Ikat di bawah pohon. Cambuk punggungnya. Baik, Tuhan. Oh, ampun, ampun, ampun Tuan Rayuyu. Saya benar-benar tidak tahu. Ampun Tuan, jangan Tuan. orang prajurit segera melompat dari punggung kudanya masing-masing. Mereka menangkap kepala desa Pasuruhan satu dan mengikatnya di bawah pohon. Semula kepala desa berusaha untuk berontak. Tapi apa artinya kekuatan seorang kepala desa? Prajurit-prajurit Majapahit segera dapat meringkusnya. Istri kepala desa melihat keributan di halaman dan wanita setengah tua itu pun berlari keluar mendapatkan suaminya. Oh, ada apa ini? Mengapa kau diikat, Pak? Mengapa suami saya diikat? Apa salahnya? Kau istrinya. Iya, Tuan. Uh, saya istrinya. Uh, mengapa suami saya diikat? Mengapa suami saya diikat, Tuan? Hmm. Dia tidak pernah melakukan apa-apa. Dia hanya seorang kepala desa. Suamimu itu telah melakukan suatu kebodohan besar. Oh, ada apa, Pak? apa yang telah kau lakukan sehingga mereka mengikatmu? Ada apa? Ah, aku sendiri tidak tahu, Nyi. Mereka menuduhku menyembunyikan dua orang pelarian di rumahnya Ibaricara. Oh, tidak. Tidak, Tuan. Dia tidak pernah menyembunyikan siapa-siapa. Dia tidak pernah pergi kemana-mana. Ini pasti fitnah. Oh, Lepaskan suami saya, Tuan. Dia tidak pernah bersalah. Sungguh, uh, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia hanya seorang kepala desa yang lugu dan sederhana. Hei, eh, dengar. Kalau kau dapat membujuk suamimu dan dia mau memberikan keterangan yang benar kepada kami, kami akan segera melepaskannya. Uh, apa benar, Pak? Benarkah kau ikut campur soal ini? Benarkah ada dua orang pelarian bersembunyi di rumahnya Iparicara? Cara? Ah, aku tidak tahu, Nyi. Aku benar-benar tidak tahu. Oh, kau sangat akrab dengan Nyai Paricara. Kau pasti tahu, Pak. Katakan saja. Katakan saja kalau memang kau tahu. Ah, Nyai. Apa kau sudah tidak percaya lagi pada suamimu sendiri, ha? Ah, katakan saja bahwa kau mengetahuinya supaya mereka melepaskanmu, Pak. Ah, bagaimana aku harus mengatakan bahwa aku tahu, Nyi? Kalau memang aku ini tidak tahu, ah, sudahlah, Nyi. Biarlah aku menghadapinya sendiri. Pergilah ke dalam, tinggalkan aku. Ayo minggir kau. Suamimu ini memang perlu dicambuk. Dia telah berkomplot dengan pelarian. Eh, prajurit. Ya. Cambuk punggungnya. Baik, Cambuk sampai terkelupas kulitnya. Oh, oh, jangan, jangan sakiti dia. Ayo. Jangan Ayo. cambuk dia. Aduh. Jangan, Tuan. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Bapak Wali Kadap celaka, celaka. Prajurit-prajurit Majapahit. Uh, Ada apa? Ah. Bukankah kau pelayan Bapak Kepala Desa? Mereka datang lagi. Sekarang mereka sedang mencabuk Bapak Kepala Desa. Mereka mengikat Bapak Kepala Desa di bawah pohon dan mencabuk punggungnya berulang kali. Kasihan Bapak Kepala Desa. Bapak Wali Kadep? Ya. Ada apa? Ah, katanya prajurit-prajurit Majapahit kembali lagi ke Pasuruan Satu, Ayu. Kembali lagi? Iya. Oh, mungkin Tuan Rayuyu masih penasaran kepada saya. Biar saja mereka kembali lagi. Uh, coba berilah keterangan yang jelas. Mengapa prajurit-prajurit Majapahit itu kembali lagi? Uh, mereka... Mereka mencari dua orang pelarian, Bapak Rake. Mereka mencari cakradara dan kuda merta. Waduh, kalau begitu persoalan ini bisa gawat. Kalau mereka sampai menangkap Tuan Cakradara dan kuda merta di tempat ini. Waduh, kita semua akan celaka. Kita akan terlibat. Kalau begitu, aku harus segera memberitahu Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Tunggu sebentar Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh. Oh, Ayu? Oh, cepat Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta. Kita harus segera pergi meninggalkan Pasuruan satu. Kenapa? Prajurit-prajurit Majapahit datang lagi. Mereka oh. mau menangkap Tuan berdua. Bagaimana mereka tahu bahwa kami bersembunyi di sini, Ayu? Sudahlah, Tuan harus segera pergi. Bahaya besar mengancam Tuan berdua. Oh. Sebentar lagi mereka pasti akan datang kemari. Cepat, Tuan. Menahilah pakaian Tuan. Saya akan membawa Tuan pergi ke suatu tempat yang aman. Bagaimana Kakang Cakradara? Bagaimana lagi? Kalau memang begini keadaannya, kita harus segera pergi. Kita jangan sampai tertangkap di pondok ini. Kasihan warga desa Pasuruan satu. Mereka semua bisa terlibat. Ayo adik kuda merta. Cakra Dara dan kuda merta buru-buru membenahi pakaiannya. Sementara Ayu Wandira melompat ke pondok belakang untuk menemui ayahnya. Dia segera menceritakan kepada Arya Dwi Pangga apa yang sedang terjadi. Jadi, Kau mau pergi bersama mereka, Ayu? Saya kasihan pada mereka, Ayah. Saya akan mencarikan tempat persembunyian yang aman untuk mereka. Kau sengaja melibatkan diri dalam persoalan ini. Saya memang sudah sejak lama terlibat, Ayah. Sayalah yang membawa Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta ke pondok ini. Dan sekarang, mereka kembali mendapatkan kesulitan. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus menolong mereka. Kalau kau sudah bertekad seperti itu, Baiklah. Pergilah anakku. Jagalah dirimu baik-baik. Saya kira ayah bisa ikut serta. Tidak, Ayu. Aku tidak ingin merepotkan kalian di jalan. Biarlah aku di sini saja bersama Wali kadep dan Rakeh Pamintihan. Pergilah. Kau tidak usah cemas memikirkan ayahmu ini. Prajurit-prajurit Majapahit itu tidak akan berbuat apa-apa kepada manusia yang sudah cacat seperti ayahmu. Sudahlah, cepat pergilah. Jangan sampai terjadi keributan di pondok ini. Kasihan ibumu. saya pergi, Ayah. Saya mohon doa restu Ayah. Barangkali saya tidak segera kembali ke Pasuruan satu. Tapi suatu saat nanti, saya pasti akan kembali lagi. Iya. Hati-hatilah di jalan, anakku. Sambil menyusut air matanya, Hayuwandira mencium lutut ayah kandungnya. Arya Dwi Pangga mengelus rambut putrinya. Hayuwandira kemudian bangkit dan melangkah ke ruangan depan. Wali Kadep dan Rakeh Pemintian masih duduk di ruangan pendopo. Mereka nampak cemas. Alergi, migrain, persendian pegal, rematik, gangguan jantung, ambeien, sakit pinggang, bahkan gangguan ginjal. Cukup dengan 5-10 tetes Empro satu kali sehari diminum sebelum tidur. Empro juga mampu menghambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker, dan melakukan regenerasi sel yang rusak. Aturan pakainya 10 tetes setiap kali minum, 3 kali per hari. Berdasarkan pada telaah komposisi Empro dan pengalaman pengguna, anjuran ini memang tidak untuk menggantikan nasihat dokter atau ahli kesehatan lainnya Empro akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh sehingga dapat mengoptimalkan proses metabolisme. Buktikan manfaat Empro di setiap tetesnya. Empro, Empro, probiotik. Baca aturan pakai. Bapak Wali Kadep, saya terpaksa pergi. Saya harus menolong Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Ya, memang sebaiknya kau pergi, Ayu. Tinggalkanlah pondok ini. Kalau sampai Rayuyu kembali, kau akan mendapat kesulitan besar. Di mana Tuan Cakradara dan Kuda Merta? Uh, mereka sudah pergi ke kandang kuda. Bapak Wali Kadep, Bapak Rake, saya titipkan pondok ini kepada Bapak berdua. Mungkin saya tidak akan segera kembali ke Pasuruan satu. Selama itu, Bapak Wali Kadep dan Bapak rake, saya persilahkan tinggal di pondok ini dan melanjutkan pekerjaan oh, ibu. Oh, jangan khawatir, Ayu. Kami dan ibumu sudah seperti saudara sekandung. Kami ini tidak ingin mengecewakan beliau. Dengar, mereka sudah menuju kemari. Cepat, Ayu. Cepat tinggalkan pondok ini. Baiklah, saya pergi. Bapak Wali Kadep. Selamat tinggal Bapak Rake. Ya, hati-hatilah anakku. Lihatlah, Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta sudah menunggu. Ayu Wandira segera melompat ke kandang kuda. Tangan kirinya mencincin buntalan berisi pakaian dan sebuah kotak kecil berisi surat wasiat ibunya. Sekarang Ayu Wandira sudah duduk di atas punggung kudanya. Mari Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta, ikutlah saya. Hiya, hiya, hiya, hiya. Kita harus hati-hati menghadapi mereka, Kakang Rake. Iya, kita harus melindungi desa Pasuruan satu, ya khususnya pondok ini. Jangan bertindak sembrono, apalagi pada penggawa kerajaan yang bernama Rayuyu. Nampaknya dia itu cukup berangasan. Hmm, dengarlah Wali Kadep. Mereka sudah semakin dekat. Ayo kita bersiap-siap. Kita hadapi mereka bersama-sama. Iya, ya. Siapa namamu? Uh, na nama saya Wali Kadep, Tuan. Dan kau siapa? Na nama saya Rake Pamintian. Hmm. Apa yang kalian lakukan di pondok kediamannya Iparicara ini? Ah, kami adalah pembantunya, Tuan. Hmm. Kami sudah lama sekali bekerja membantu Nyai Paricara melaksanakan tugasnya sebagai seorang tabib. Bagus. Kalau begitu kau pasti tahu bahwa di pondok ini telah tersembunyi dua orang pelarian. Hah? Dua orang pelarian? Uh, apa maksud Tuhan? Jadi kau juga bermaksud melindungi mereka? Hmm? Uh, maaf, Tuan Rayuyu. Kami sama sekali tidak tahu apa yang Tuan maksudkan. Uh, biarlah aku yang bicara pada mereka, Rayuyu. Kau pasti belum kenal siapa aku. Namaku Rasemi. Aku juga seorang penggawa kerajaan. Kau tidak perlu takut kepada kami. Kami tidak akan berbuat kasar kami tidak akan menyakiti kalian kalau memang kalian mau bekerja sama dengan kami. Ah, ma maaf Tuan Rasemi, tapi kami memang benar-benar tidak tahu soal pelarian. Oh, kau tidak usah melindungi mereka. Kau bukan sanak keluarganya. Jangan berlaku bodoh. Gunakan otakmu. Kau sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Lihatlah, mereka semuanya ada 40 orang dan kami dapat memerintahkan kepada mereka untuk melakukan apa saja di tempat ini. Uh, Tuan Rasmi, hmm. apa sebenarnya yang ingin Tuan ketahui? Pelarian. Soal dua orang pelarian yang selama ini bersembunyi di pondok kediaman Nyai Paricara. Di mana mereka sekarang? Hmm. Uh, bukankah kami sudah menjawabnya? Kami benar-benar tidak tahu soal pelarian. Ke barat. Ayo prajurit, turun dari kuda kalian. Geledah pondok itu. Periksa sampai ke pojok-pojoknya. Ayo, jangan sampai ada tempat yang ketinggalan. Dan kau, kau juga, awas kalau kau berani berdusta kepada kami. Ayo prajurit, cepat geledah pondok itu. Seret siapa saja yang ada di dalam. Sepuluh orang prajurit berlompatan dari atas kudanya masing-masing, dan mereka berlari menghambur ke dalam pondok. Mereka segera menggeledah seluruh pondok. Mereka berbuat kasar. Perabotan Nyai Paricara diacak-acak, meja dibalikan, dan kursi-kursi ditendang berantakan. Tapi mereka sangat kesal karena tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka sampai di pondok belakang, ruangan bilik Arya Dwi Pangga. Ayo, Ayo sini. Ayo jalan. Ayo sini. Iya, jongkok di sini. Ayo jongkok. Nah, iya, begitu. Ayo. Siapa orang ini? Uh, Tuan Rayuyu. Dia bersembunyi di ruangan bilik belakang. Kami lalu menyeretnya keluar sesuai dengan perintah Tuan. Siapa orang ini? Ah, dia sudah lama tinggal di pondok ini, Tuan Rayuyu. Hmm, eh, rupanya matamu buta ya. Kau tidak bisa melihat ya. Tapi kau pasti masih bisa bicara. Siapa namamu? Nama saya Arya Dwi Pangga. Kau juga pembantu di pondok ini. Kau pelayan Nyai Paricara. Iya, saya juga pelayan di pondok ini. Saya pelayan Nyai Paricara. Kau tahu bahwa di pondok ini telah bersembunyi dua orang pelarian. Dua orang buron pemerintah Majapahit. Namanya Cakradara dan Kuda Merta. Sayang sekali. Saya tidak tahu apa-apa soal pelarian. Jawab yang benar. Saya sudah menjawab dengan benar. Jawab dengan jujur. Saya sudah menjawab dengan jujur. Dusta! Dusta! Kalian bertiga ini sama saja. Kalian membuat kami susah. Tapi saya tidak akan cepat putus asa. Kalian bertiga akan kupaksa mengaku. Kalian tahu, kepala desa kalian juga berbuat hal yang sama. Dan dengan kebodohan itu, telah ditebus dengan punggungnya yang robek-robek penuh darah. Sekarang giliran kalian bertiga. Hah? Prajurit, ya, ya, ya, ikat tiga orang ini dan cabuk Cambuk mereka, cambuk sampai mereka mengaku. Uh, tunggu dulu, tunggu dulu. Rasemi. <clears throat> apa kabar Mbak Yu? Hmm. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit, sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain gak sembuh sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung maten. Sawah jadi terbengkalai. Anaknya Mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam, boes. Walam, Mbak Yu. Wes tahu Empro toh? Obat tetes mangkata probiotik itu. Apa kui? Lah ya wes, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Kita harus memaksa mereka agar mau mengaku. Kukira tak ada perlunya, Rayuyu. Kalau toh mereka mau mengaku, kita sudah terlambat. Pasti dua orang pelarian itu sudah kabur lebih dulu. Mengapa kita tidak langsung saja mengejar mereka? Kita tidak perlu membuang-buang waktu seperti ini. Lebih baik kita segera mengejar mereka. Kalau mereka kabur, mereka pasti belum jauh dari Pasuruhan satu. Benar, Ayuyung. Tak ada gunanya kita mengurusi orang-orang desa seperti mereka. Lebih baik segera kita tangkap Cakradara dan Kuda Merta. Hmm, kalau begitu baiklah. Aku memang selalu terburu nafsu. Baiklah, kalian benar. Lebih baik kita segera mengejar mereka. Ayo prajurit, cepat naik ke atas punggung kuda. Ya. Kita kejar mereka. Dan kalian, kalian jangan merasa gembira dulu. Hmm? Kalau ternyata dua orang pelarian itu bersembunyi di pondok ini, kalian akan menanggung akibatnya. Kami pasti akan kembali lagi untuk menghukum kalian. Ayo prajurit, kita berangkat. Hop! Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Yuyu menggebrak kudanya. Dia berkuda paling depan, sementara Rasmi dan Rakuti berkuda di belakangnya, dan 40 orang prajurit Majapahit mengikuti di belakang mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. 956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Baru saja Anda mendengarkan kelanjutan drama radio serial Mahkota Mengkara Masih di episode ke-8 Mendung Bergulung di Pasuruan 1 seri 233 dan 234 Jadi jangan sampai lewatkan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi Hanya di Radio Bintang Tenggara Saat Bintang, sebelum menilai, dengar Sebelum mendengar, lihat kita punya dua mata, telinga, karena selalu ada dua sisi